Wa huruf 13 al afu wa dan au atau fa maka am atau shalalala amma pun summa kemudian shalalala bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya wa dan min huruf satu bijari di dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari dari fi di dalam an hatta sehingga bitawa demi min dari ma huruf 21 mausul alladhi alladhani alladhina orang yang alladzi alladani alladzina orang yang alati alatani alati allai orang yang alati alatani alati allai orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang rozakna bukan huruf pasti yang lainnya hum huruf 25 domir ya lelaki Humahima mereka berdua Hum mereka lelaki Haria ya wanita Humahima mereka berdua Hunahina mereka wanita Kakamu lelaki Kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Ki wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya nih aku nakami, kami Iya nih aku nakami, kami Iya nih aku nakami, kami Iya nih aku nakami. kami Hum mereka. Yufikuna bukan huruf pasti yang lainnya.